Manaqib Syafi'i oleh Imam Al-Baihaqi juz pertama halaman 387 sampai 393 Qala rahimahullah fi qawlihi azza wa jal. Beliau berkata rahimahullah tentang ucapan Allah azza wa jalla, "Kalla innahum arraf bihim yawma idzin lamahjubun." Kalla kata Allah, tidak sekali-kali. Sesungguhnya mereka dari Rabb mereka hari itu terhalangi, terhijabi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Hadza dalilun ala anna awliya'ahu yarawnahu yawmal qiyamah. Ayat ini dalil bahwa wali-wali Allah akan melihat Allah yawmal qiyamah. Falamma hajabahum bistukhti ketika Allah menghijabi mereka ketika marah tentunya Allah akan memberikan kesempatan mereka memandangnya ketika ridho. Lihat sisi istinbat, cara pengambilan Imam Syafi'i terhadap dalil. Dan ini menyamai seluruh para imam-imam ahlu sunnah termasuk yang dinukil dalam kitab-kitab para ulama setelahnya apakah Imam Abu Uthman As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis ataupun kitabnya Abu Ja'far tahawi dalam Aqidah Tahawiyah ataupun kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan para ulama dari semua mazhab tersebut semuanya memiliki satu poin bahwa ahlus sunnah berkeyakinan bahwa mereka orang-orang beriman akan melihat Allah iyanan, akan melihat Allah dengan secara langsung. Yaumul qiyamah. Enggak ada yang mengingkarinya kecuali ahlul bidah, ahlul dalal orang-orang yang keluar dari sunnah, lebih memilih hawa nafsunya sendiri dan menyatakan gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Innakum Satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. <laughs> Iyanan. Dengan mata kepala kalian. Kama sebagaimana tarawna al-qamara lailatul badri. Sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama, tidak menyamakan Allah dengan bulan. Tetapi menyamakan cara melihat. Yang dengan mudahnya. Karena diakhiri hadis itu dengan kalimat, fala tudamuna fi. Kalian tidak perlu berdesak-desakan. Ini yani kalian di tempat-tempat kalian, kalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita melihat bulan purnama dari rumah masing-masing melihat bulan. Wallahu akbar dan Allah Maha besar. Maka mereka ahlul jannah akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala iyanan dengan langsung dari tempat-tempat mereka dengan tidak perlu berdesak-desakan ini juga akidah ahlus sunnah. Akidah para imam-imam, para ulama, termasuk aimatul arba'ah, termasuk imam yang empat. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan Abu Hanifah rahimahumullah. Maka dikatakan di sini oleh beliau, istimbat beliau, kalau Allah menghalangi orang-orang yang jelek, orang yang kafir, ketika murka, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan pada orang yang diridhoinya, yang beriman kepadanya untuk memandangnya. Ayatnya menyatakan kalla innahum ar rabbihim yauma idzin lamahjubun. Tidak sekali-kali mereka akan terhijabi dari Allah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau mereka terhijabi dari Allah karena Allah marah pada mereka, maka orang-orang yang diridhoi oleh Allah tidak terhijabi. Artinya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rahimahullah juga ucapan Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah asma dan sifat. Dinukil dalam kitab Siyar A'lamin Nubala juz ke-10 halaman 79 dan 80. Kata Imam rahimahullah, "Lillahi asmaul husna." Lillahi asmaun wa sifatun jaa biha kitabu wa akhbara biha nabiyuh Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan memiliki sifat-sifat yang dibawa dalam kitabnya dan juga dalam berita-berita nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disampaikan kepada umatnya la yasau ahadan qamat alaihi alhujjah radduha kata Imam Syafi'i rahimahullah nama-nama dan sifat-sifat tadi yang ada dalam Quran dan Sunnah tidak boleh seorang pun yang sudah tegak hujah baginya, enggak boleh menolaknya sedikit pun. Lianna Al-Quran nazala biha. Karena Al-Quran turun menerangkan sifat tersebut. Wa an Rasulillah. Dan karena telah sahih riwayatnya dari Rasulullah SAW. Al-Qawlu biha. Sahih riwayatnya, ucapan dengan sifat itu dari Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر kata Imam Syafi'i rahimahullah maka siapa yang menyelisihinya siapa yang menentangnya setelah tegak hujjah maka dia kafir karena menentang Quran menentang sunnah maka siapa yang menolak sifat-sifat Allah siapa yang menolak nama-nama Allah yang tersebut dalam Quran dan sunnah kata beliau fahuwa kafir maka dia kafir tetapi beliau merincikan Idza thabatal hujjah, kalau hujjah telah tegak. Kalau dalilnya telah jelas baginya. Fa amma qabla tubutil hujjah, adapun setelah atau sebelum tegak dalil, adapun ketika belum jelas baginya dalil, fa ma'dzurun bil jahl, maka orang itu dimaklumi karena bodoh. Berarti kalau dia belum mengerti atau tidak tahu atau tidak mendengar dalil, kemudian dia menolak sifat-sifat tadi, maka ma'durun bil jahal. Orangnya tidak dimaklumi karena bodohnya. Tetapi kalau setelah tegak hujjah, setelah tegak dalil, dia menolaknya, maka dia kafirun, maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna ilma dzalika la yudrak bil aqli wala bil rawiyati wal fikri. Kata Imam Syafi'i yang demikian karena perkara ini tidak bisa diketahui dengan akal. Nggak bisa diketahui dengan perasaan. Nggak bisa diketahui dengan pemikiran. Tentang Allah subhanahu wa ta'ala gaib. Panca indera kita nggak bisa memikirkan tentang Allah. Nggak bisa membayangkan. Nggak bisa menebak-nebak. Nggak bisa kita memikirkan kayak apa. Allah nggak bisa semuanya. Nggak ada jalan lain kecuali apa kata Allah, apa kata Rasul. Karena kita mengakui kita tidak pernah tahu Allah seperti apa, maka apa yang ada dalam Quran kita terima, apa yang ada dalam sunnah kita terima. Sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran kita terima dan juga apa yang ada dalam hadis-hadis yang sahih kita terima. Ini akidahnya Imam Syafi'i dan ini akidahnya Imam Ahmad rahimahullah dan ini akidahnya Imam Malik rahimahullah dan akidahnya para imam imam ahlu sunnah termasuk Abu Hanifah rahimahullah. Qala selanjutnya kata Imam Syafi'i rahimahullah wala nukafir bil jahli biha ahadan illa ba'dan tihail khabar ilaihi biha dan kita tidak mengkafir-kafirkan kaum muslimin ketika mereka tidak tahu, ketika mereka bodoh. Seorang pun kita tidak kafirkan kecuali setelah tegak baginya berita yang sahih. Kecuali setelah tegak baginya dalil-dalil. Wa nusbitu hadhihi sifat wa nunfi anha tasbih. Kita menetapkan sifat-sifat tadi dan kita meniadakan dari Allah penyerupaan. Subhanallah, prinsipnya sama dengan prinsip para ulama yang lain. Kita menetapkan sifat-sifat Allah, isbatus sifat dan nunfit tasbih, menafikan penyerupaan. Maka semua yang ada dalam Quran dan Sunnah kita terima. Allah Maha mendengar, kita terima. Allah Maha melihat, kita terima. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya Maha tinggi, semua kita terima. Dan kita katakan tidak seperti makhluk. Mendengarnya tidak seperti mendengarnya makhluk. Melihatnya tidak seperti melihatnya makhluk. Demikian pula semua yang disebut oleh Allah Subhanahu wa dari sifat-sifat. Karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Khonibina azakumullah muslimin yang sesatnya beberapa golongan-golongan sesat dalam masalah asma dan sifat karena dua perkara tadi tidak diterima oleh mereka. Imam mereka menerima yang satu, menolak yang lain. Atau menerima yang ini, menolak yang itu. Contoh, ada mereka-mereka yang menerima sifat-sifat tadi. Berarti mereka isbatus sifat. Memang Allah memiliki sifat-sifat ini semuanya. Tetapi tidak meniadakan tasbih. Sehingga mereka menyatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat itu seperti kita punya sifat. Akhirnya menyamakan Allah dengan makhluk. Maka balla, mereka sesat. Ada yang sebaliknya, karena takut menyamakan dengan Allah eh, dengan makhluk, karena takut menyamakan Allah dengan makhluk, maka mereka tolak sifat. Masa Allah Subhanahu wa taala di atas arus nggak mungkin. Nanti sama dengan makhluk. Maka ditolak ayatnya. Padahal berapa ayat yang menyatakan Ar-Rahman al arsy istawa. Demikian pula berapa banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tangannya. Khawatir sama dengan makhluk ditolak. Orang yang menolak sifat yad bagi Allah karena takut menyamakan dengan makhluk maka dia sesat. Sebaliknya siapa menerima sifat tangan dan menyamakan dengan makhluk juga sesat. Adapun Imam Syafi'i dan para imam imam ahlu sunnah menyatakan kita terima sifatnya tetapi kita tolak tasbihnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan yang sesuai dengan keagungannya. Tidak mungkin sama dengan makhluk. Tidak mungkin sama dengan makhluk apapun dan tangan siapapun. Laisa kamitslihi syai. Wal Qur'anu kalamullah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dan Al-Qur'an kalamullah. Ini prinsip berikutnya. Prinsip Ahlus Sunnah menyatakan bahwa Al-Qur'an kalamullah, ucapan Allah. Yani bukan makhluk kata beliau. Awal Qur'anu kalamullah ta'ala ghairu makhluk. Dan ini nukil dalam kitab lain, bukan kitab secara Alamin Nubala, tapi kitab manakib Syafi'i. Juz pertama, halaman 407. Wal Quran ucapan Allah Subhanahu bukan makhluk. Alhamdulillah sama dengan ucapan semua para imam-imam. Kita telah membahas akidah wasatiyah juga demikian menyatakan. Kita sudah membahas akidah salaf ashabul hadis atau usul i'tiqad sunnah wal jamaah atau kitab-kitab yang lain dari para imam-imam, semuanya menyatakan dengan sepakat. Al-Quran kalamullah. Al-Quran ucapan Allah. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah. Sampai ditangkapnya, dipenjaranya, dicambuknya, disiksanya hanya karena masalah ini. Beliau menyatakan Al-Quran ucapan Allah, bukan makhluk. Sedangkan penguasanya memaksa semua rakyatnya harus meyakini Quran itu adalah makhluk. Kata Imam Ahmad, la Al-Quran kalamullah. Tidak, Al-Quran kalamullah. Bahkan di masa itu ada para ulama yang lain. Ketika khawatir masyarakat akan sesat, akan salah paham, maka dia mengatakan pada anaknya, wahai anakku, nanti setelah sholat Jumat, engkau bertanya kepada aku tentang Quran, dan aku akan menjawab. Ya. Engkau duduk di belakang, dan aku akan duduk di depan. Ya. Maka bapaknya, ayahnya seorang ulama duduk di depan. Ya. Sedangkan anaknya duduk di penghujung masjid di belakang. Setelah sholat Jumat selesai, imam selesai salam dan berzikir, maka berdiri anaknya. Memanggil ayahnya, "Ya abati, wahai ayahku, ma taqulu? Apa yang kau katakan fil Quran tentang Al-Qur'an?" Maka ayahnya menjawab dengan keras, terdengar oleh seluruh masjid. Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah ucapan Allah, bukan makhluk. <laughs> Ketika mereka membaca membaca ucapan Allah, Ketika mereka menulis ayat Al-Quran, mereka menulis ucapan Allah. Ketika mereka mencetak mushaf-mushaf, maka mereka mencetak ucapan-ucapan Allah. Maka yang dibaca oleh mereka, yang ditulis oleh mereka, yang dibaca oleh imam-imam ketika salat, semuanya qawlullah, ucapan Allah, wa kalamullah. Bukan makhluk. Apa masalahnya? Sebagian kaum muslimin merasa itu perkara kecil. Apa sih masalahnya? Kalau kok makhluk kenapa? Kalau bukan makhluk kenapa? azim. Perkaranya perkara besar. Kalau sampai dikatakan Al-Quran itu makhluk, pertama, berarti dia menolak bahwa Allah memiliki ucapan. Padahal dalam Quran dan Sunnah Allah memiliki sifat kalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa taklima atau wakallamahu rabbuh dan Allah mengajak bicara mereka atau waqala rabbukum ud'uni waqala rabbukum berkata Rabb kalian maka Allah memiliki sifat kalam Allah berbicara sebagian mereka seperti sifat-sifat yang lain menolak nggak mungkin Allah berbicara jadi Quran apa ini ya itu bukan bukan makhluk Allah bukan berbicara tapi menciptakan pembicaraan berarti ini makhluk kalau makhluk apa ada yang sempurna karena ini berbahaya. Ini sangat berbahaya. Maka kita yakini bahwa Allah memiliki sifat kalam. Allah berbicara dan tidak sama dengan makhluk. Cara berbicaranya kayak apa wallahu taala alam yang pasti sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan ketinggiannya, yang pasti tidak sama dengan makhluknya. Maka Imam Syafi'i pun mengatakan wal Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an ucapan Allah taala gairu makhluk wa masyiatul ibadihi ya ila Allah taala. Prinsip berikutnya masalah takdir. Kata beliau dan kehendak para hamba. Itu semuanya di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala illa an yasha Allahu Rabbul Alamin. Sebagaimana disebutkan dalam ayat. Wa yasha'un illa an yasha Allah. Tidaklah mereka berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Maka semua kehendak kita, kehendak manusia, kehendak para hamba di bawah kehendak Allah, di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki terjadi, kalau Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Qal rahimahullah berkata Imam Syafi'i rahimahullah, fa innan nasa lam yakhluqu a'malahum Wahuwa khalqun min khalqillahi ta'ala. Maka manusia tidak menciptakan perbuatan-perbuatan mereka. Tetapi Allah yang menciptakan perbuatan-perbuatan mereka. Dan ini persis seperti ucapan Imam Bukhari dalam kitabnya khusus. Khalqu af'alil ibad. Penciptaan perbuatan para hamba. Satu kitab khusus. Masalah takdir diberi judul dengan judul penciptaan perbuatan-perbuatan para hamba. Sebab kalau kita mau berkehendak sesuatu, berbuat sesuatu yang kita inginkan, tapi Allah tidak berkehendak, nggak akan terjadi. Gagal pasti. Pasti akan gagal. Tetapi ketika kita berhasil, berarti Allah menakdirkan. Maka berarti itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berupaya, kita hanya bisa berusaha. Kalau Allah kehendaki terjadi, kalau tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Ikhwan ibn Azzaqullah ini akidah ahli sunnah seluruhnya. Akidah para imam-imam dan juga imam madhab yang empat. Rahimahumullah. Qala, dikatakan selanjutnya. Wa innal qadar khairi khairahu wa syarrahu min Allah azza wa jal. Dan setungguhnya takdir. Baik dan buruknya. Semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti mereka-mereka Qadariyah dan Jabriyah bukan pengikut Imam Syafi'i, bukan pengikut Imam Ahmad, bukan pengikut Imam Malik, bukan pengikut Abu Hanifah. Mereka tidak mengikuti para imam. Mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Siapa Qadariyah? Kelompok yang menolak takdir. Bahwa tidak mungkin Allah menakdirkan sesuatu. Kalau Allah menakdirkan pulang begini pulang berarti tidak adil. Astagfirullah. Menuduh Allah tidak adil. Sudah menolak takdir, menuduh Allah, Allah tidak adil. Golongan kedua Jabriyah. Manhumul Jabriyah? Siapa mereka Jabriyah? Jabriyah menyatakan bahwa kita karena sudah ditakdirkan, karena sudah ditentukan, maka kita nggak perlu berupaya, nggak perlu berusaha. Orang mukmin nggak perlu nggak perlu dipuji dengan keimanannya, karena itu perbuatan Allah. Orang yang kafir nggak perlu dicerca kekafirannya karena dia perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya perbuatan Allah, maka semua taat. Oh, ini lebih kafir lagi, lebih sesat lagi. Maka mereka kedua-duanya bukan pengikut para imam, imam ahlu sunnah. Mereka ahlu balal, ahlul ahwa. Hanya mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Selanjutnya kata beliau, Wa musa'alatu ahlil quburi haqqun dan pertanyaan-pertanyaan di kubur adalah hak. Man rabbuka, man nabiyuk, madinuk. Ini adalah hak. Pasti terjadi. Aklamiyun rasionalis mu'tazilah menyatakan tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Orang sudah mati, dia mati. Tidak bisa. Kemudian ditanya, dibangunkan kembali dan sebagainya. Bahkan mereka sampai mengejek dengan mengubur kaset rekaman yang ingin merekam. Coba saya ingin merekam pertanyaannya. Ketika dikubur taruh kaset di situ, tungguin sama dia. Wallah, ini mu'anid. Tamu'anid. Penentangan yang tegas terhadap ayat dan hadis. Karena Rasulullah SAW yang menceritakan dalam riwayat yang sahih tentang masalah pertanyaan kubur dan Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha beliau tidak mengucapkan dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya maka beritanya pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Syafi'i menyatakan, "Musa'alatu ahli al-qubur haq." Pertanyaan di kubur adalah hak, tetapi karena alamnya alam barzakh kita nggak tahu. Ya. Kayak apa wallahu taala alam yang pasti adalah benar. Ya. Yang pasti ucapan Rasulullah SAW tidak mungkin keliru, nggak mungkin dusta. Ya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal ba'tsu haqqun dan kebangkitan adalah hak wal hisabu haq dan perhitungan adalah hak, wal jannatu haq, wan naru haq. Perhitungan adalah hak, yaumul hisab adalah hak, surga adalah hak, neraka adalah hak, wa ghairi dzalik dan lain-lainnya. Mimma ja'at bihi sunan dari apa-apa yang disebutkan dalam sunnah-sunnah. Ala alsinatil ulama'i wa atba'ihim dan semua yang disebutkan oleh para imam-imam dan para ulama dan pengikut-pengikut mereka min biladil muslimin dari seluruh negeri kaum muslimin adalah hak. Setelah menyebutkan satu persatu, beliau menyebutkan kesimpulannya. Semua yang ada dalam sunnah-sunnah yang sudah dipegang oleh seluruh kaum muslimin secara sepakat ijma adalah hak. Alhamdulillah. Demikian, Imam Syafi'i rahimahullah. Yang berikutnya perkara masalah sahabat. Prinsip Imam Syafi'i dalam masalah sahabat, qala wa afdalun nas ba'da Rasulillah Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Uthman. Sebaik-baik manusia setelah Rasulnya alaihi salatu wassalam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Thumma Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa qad atna ala ashabi Rasulillah dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat-sahabat Rasulullah dalam Al-Qur'an. وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم kata Imam rahimahullah dan Allah telah memuji para sahabat dalam Quran dan telah lebih dulu pujian terhadap mereka dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pujian-pujian yang tidak ada pada orang lain selain mereka para sahabat ini juga usul, prinsip ahlus sunnah. Prinsipnya para imam, imam ahlus sunnah dan imam yang empat. Rahimahumullah. Maka man syadza syudza finnar. Siapa yang nyeleneh sendiri, siapa yang beda sendiri, maka dia akan menyendiri dalam nar. Tidak bersama para imah, tidak bersama para imam, imam ahlus sunnah. Siapa mereka yang menyendiri, yang menyelisihi dalam masalah ini? Syiah Rasulullah. Mereka yang mencerca Abu Bakar, mencerca Uthman, mencerca uh, Abu Umar ya, radhiyallahu taala anhum. Mengangkat Ali bin Abi Thalib berlebihan melampaui batas sampai dianggap seperti nabi, seperti rasul, bahkan menyatakan Jibril berkhianat. Menyatakan harusnya Jibril memberikan wahyu kepada Ali, diberikan pada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini khonizina azakumullah tidak mengikuti para imam-imam sama sekali. La Imam Syafi'i, wala Imam Ahmad, wala Imam Malik, wala Abu Hanifah. Rahimahumullah. Kau muslimin yang saya hormati. Ini semua menunjukkan bahwa prinsip para imam-imam dalam masalah sahabat sama. Memuliakan mereka seluruhnya dan mengutamakan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa qala rahimahullah dan mereka ber, dan beliau berkata, Wahum addu ilaina sunnah Rasulullah. Dan mereka telah menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah kepada kita. Wa syahaduhu wal wahyu yanzil alaih. Dan mereka menyaksikan wahyu turun saat itu. Ini kelebihan mereka, kelebihan para sahabat. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran sebagai sabiqun al-awwalun. Allah katakan, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah Taala. Diridhoi oleh Allah Taala. Dan Allah juluki sebagai mukminuna haqqa. Orang mukmin yang hakiki. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih menyatakan khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia generasiku. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Maka para imam, imam ahli sunnah sepakat menyatakan bahwa para sahabat orang-orang yang memiliki keutamaan dan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Pertama, bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan iman. Kedua, melihat bagaimana wahyu turun. Ketiga, mereka dalam keadaan membela Rasulullah menjadi tentaranya, menjadi mujahidin membela Nabi. Langsung eh, di belakang beliau. Maka dikatakan syahaduhu wal wahyu yanzil. Mereka menyaksikannya dalam keadaan wahyu masih turun. Fa'alimu ma arada Rasulullah SAW aman wa khasan. Kata Imam Syafi'i, mereka juga memiliki kelebihan. Apa itu? Karena mereka menyaksikan wahyu turun dan menyaksikan ucapan Rasulullah langsung, maka mereka tahu apa yang dimaksud dalam ayat ini dan apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Apakah yang am atau yang khas? Apakah yang ini umum atau yang ini khusus? Azman wa irsyadan. Apakah ini perintah atau ini bimbingan? Mereka tahu. Berarti mereka a'lamuna. Mereka yang paling mengerti. Kita mendengar hadis. Apa maksudnya? Kadang-kadang kita nggak paham. Tapi para sahabat mendengar langsung di hadapan Rasulullah SAW yang kalau mereka salah paham Rasulullah langsung menegurnya. Laisa kalladhi ta'nun, tidak seperti yang kalian maksudkan. Akan ditegur oleh Nabi, bukan begitu, tapi begini. Sehingga pemahaman mereka terhadap Quran dan Sunnah tepat. Persis seperti yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Ini juga kelebihan mereka para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in. Sehingga para imam-imam ahli sunnah selalu memuji para salafus saleh, para sahabat dan selalu mengajak untuk mengikuti mereka. Qala rahimahullah. Wa arafu min sunnatihi ma'arafna wa jahilna. Dan mereka para sahabat tahu sunnah-sunnah Rasulullah seluruhnya. Apa yang telah kita ketahui ataupun yang kita belum ketahui. Kita sebagian tahu, sebagian nggak tahu. Mereka semuanya tahu. Ini kelebihan mereka juga para sahabat Ridwanullah alaihi majma'in. Wa hum fawqana fi kulli ilmin wajtihadin, maka mereka di atas kita dalam ilmunya dan dalam istihadnya. Wa araihim dan dalam pendapat-pendapatnya selalu di atas kita. Dan pendapat-pendapat mereka lana Ahmad wa aula bina min ara'ina indana li anfusina. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, maka pendapat-pendapat para sahabat buat kita lebih bagus, lebih utama untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Daripada araina indana inda anfusina. Maka pendapat mereka lebih afdal daripada pendapat kita sendiri untuk kita sendiri. Apa maknanya? Maknanya hendaklah kita mengikuti pendapat-pendapat mereka, pemahaman mereka dalam ayat dan hadis. Satu lagi, ucapan Imam Syafi'i rahimahullah wala yalzam qaulun bi kulli halin illa bi kitabillah atau sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak boleh mengharuskan satu pendapat dalam keadaan apapun kecuali apa yang dalam Quran dan sunnah. Artinya kalau pendapat manusia bisa diterima, bisa ditolak. sama dengan ucapan Imam Malik rahimahullah dan menunjuk kuburan Rasulullah sallallahu kullu قول yu'khad wa إلا illa sahib القبر qabr. Kata Imam Malik, semua ucapan bisa diterima, bisa ditolak kecuali ucapan yang dikubur ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah betapa miripnya ucapan Imam Malik dengan ucapan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, "Wala yuzam qaulun bikulli hal." Enggak bisa diharuskan dengan ucapan sesuatu untuk dipegang kecuali apa yang ada dalam kitab sunnah. Wa innama siwahuma taba'un lahuma. Adapun yang selain Quran dan Sunnah ngikut di belakangnya. Ngikut di belakangnya. Pendapat para sahabat. Kita pegang, kita pakai, tapi dalam menerangkan kita kitab sunnah. Di belakang kita kitab sunnah. Sebagai sarah, sebagai penjelas, sebagai keterangan apa yang dimaksud dalam ayat ini dan ayat itu. Adapun kalau bertentangan, ucapan sahabat sekalipun ditolak sebagaimana ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Abbas, "Arakum sayahlakun." Sungguh aku melihat engkau akan binasa, kalian akan binasa. Aku qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku melihat kalian akan binasa. Aku katakan berkata Rasulullah, kalian bantah. Qala Abu Bakar wa qala Umar. Atau dalam riwayat lain, dalam lafaz lain disebut oleh Ibnu Abbas dengan kalimat Aksha antanazzala hijaratun minas sama. Aku khawatir akan turun batu-batu dari langit. Adab. Aku qala Rasulullah. Aku katakan bersabda Rasulullah. Kalian bantah qala Abu Bakar dengan qala Umar. Apa artinya itu? Artinya kalau sudah ada hadis, nggak bisa dibantah dengan ucapan siapapun. Ucapan Abu Bakar ataupun ucapan Umar. Apalagi ucapan yang selain mereka. Apalagi ucapan selain para sahabat. Apalagi ucapan orang-orang yang bukan ulama maka tidak ngaruh dan tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu alasan untuk meninggalkan Quran dan Sunnah. Tidak bisa. Ya. Kalau sudah ada kalau Allah kalau Rasul maka tinggalkan. Ya. Ini mana ucapan Imam Syafi'i wa anna ma siwahuma tabaun lahum. Adapun selain Quran dan Sunnah ngikut di belakang Quran dan Sunnah. Kalau bertentangan tidak diterima. Kalau menjelaskan sebagaimana penjelasan para sahabat maka diterima. kalau wa kullu mutakallimin 'ala alkitabi kitabi was-sunnah fa huwa alhadd alladhi yajib wa kullu mutakallim 'ala ghairi asli kitabin wala sunnatin fa huwa hadyan maka siapa yang berbicara dengan ilmu kalam terhadap Quran dan sunnah maka ini harus ada hukum had baginya yang harus baginya Wa kullu mutakallimin ala ghairi asli kitab wa sunnah dan setiap orang yang berbicara tanpa prinsip-prinsip Quran dan sunnah fahuwa hadyan maka itu hanya ngelindur. Hadian adalah ucapan dalam mimpi, ucapan dalam tidurnya. Dikatakan oleh Imam Syafi'i pun ucapan-ucapan yang tidak didasari Quran dan sunnah maka itu hadian. Ucapan beliau juga dalam riwayat lain menyatakan bahwa yang namanya ilm maka Allah wa qala Rasul wama ma siwahuma fawasawisu syayatin. Yang namanya ilmu apa kata Allah, apa kata Rasul. Adapun yang bertentangan dengan keduanya, maka itu semuanya bisikan-bisikan syaitan. demikian ringkasnya usul i'tiqad Imam Syafi'i rahimahullah yang nanti akan kita bandingkan dengan ucapan-ucapan Imam Ahmad rahimahullah dan juga Imam Malik rahimahullah kalau masih ada waktu.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 Lalu kita memakai fikihnya siapa? Karena ini pertanyaan Masya Allah <clears throat> Sangat bagus sekali Bahwa akidah mereka sama Fikih juga sama Sebagian besarnya Fikih juga sama sebagian besarnya. Mereka menyatakan wajibnya salat lima waktu nggak ada perbedaan. Mereka menyatakan wajibnya puasa Ramadan nggak ada perbedaan. Mereka menyatakan wajibnya haji Baitillahil Haram bagi yang mampu nggak ada perbedaan. Mereka menyatakan sekian banyak perkara fikih sama nggak berbeda. Saya katakan ada sedikit perbedaan. Sedikit perbedaan, ikhtilaf. Dan itu biasanya karena beberapa sebab. Pertama, belum sampai kepada sebagian mereka ini sudah sampai hadis tersebut, yang lain belum sampai hadis tersebut. Ya. Yang kedua, sebabnya kadang-kadang yang satu menganggap sahih, yang lain menganggap doai, ya. Sehingga yang ini memakai, yang itu nggak memakai, sehingga terjadi perbedaan. Ya. Yang ketiga, sama-sama menganggap sahih hadisnya, tetapi yang satu memahami seperti ini, yang lain memahami lain. Dan biasanya yang demikian ketika para sahabat pun berbeda pendapat. Maka terjadi di belakangnya Para ulama juga berselisih. Dan ini tentunya kalau ditanya kita ikut siapa, tetap jawabannya seperti yang tadi. Kita ikut dalil yang lebih sahih. Kalau pada masalah itu dalilnya Imam Syafi'i lebih kuat, ya kita pakai ucapan Imam Syafi'i. Kalau pada masalah lain, ternyata ucapan Imam Ahmad lebih kuat, maka kita memakai pendapatnya beliau. Kalau ternyata pendapatnya Imam Malik lebih kuat hujahnya, maka kita akan pakai pendapatnya Imam Malik rahimahullah sehingga kita tidak taklid pada siapapun tetapi kita tetap berjalan di atas dalil di atas hujjah idza sahal hadis fahuwa madhhabi kata Imam Syafi'i rahimahullah idza sahal hadis fahuwa madhhabi kalau sahih hadis itu maka itu madhabku sawaun kana hijaziyan atau apakah itu dari Hijaz atau dari Kufah am basriyan am nasriyan. Oh kama kalau rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, saya tidak peduli apakah hadis yang sahih tadi dari para ulama Mesir atau dari ulama Kufah atau dari ulama Hijaz, eh, maka itu madhabku. Artinya apa? Siapapun ulamanya, apakah Hijazian, Kufian, Nusrian ataupun yang lainnya, Yamanian misalnya, kalau itu sahih hadisnya, fahu madhabi. Dan itu yang kita pegang karena itu ucapannya Imam Syafi'i dan juga ucapannya Imam Ahmad dan juga ucapannya Imam Malik dan seluruh para ulama. Apa hukum makan dan minum dengan tangan kanan? Perintah untuk memegang atau memakan, memegang makanan dengan tangan kanan, itu sangat tegas sekali. Satu dengan perintah, ya. kul biyaminik. Ya. Yang kedua, dengan ancaman tasyabuh. Ya. Fa inna syaitan, karena syaitan memakai tangan kiri. Artinya apa? Kalau engkau memakai tangan kiri, maka engkau seperti syaitan. Ya. Dan bahkan sampai ada yang ditegur dengan keras untuk mengeluarkan kembali ketika dia memakan dengan tangan kiri. Keluarkan kata. Suruh di Ludahkan kembali. Ya. Berarti ini sangat tegas sekali Allah taala a'lam. Bagaimana manusia yakin bahwa dalam beragama harus berdalil? Dan ahlul bidah juga berdalil dengan hadis palsu. Bagaimana caranya memberikan memberantas hadis-hadis palsu? Kalau memberantasnya, Allah alam. Ya. Tapi kalau membedakannya sangat mudah. Artinya yang namanya hadis pasti ada akhrajahu. Dikeluarkan oleh siapa. Kalau sudah dikeluarkan oleh siapa, maka kita bisa merujuk ke kitabnya langsung. Akhrajahu Tirmidzi. Kita buktikan dalam Tirmidzi ada enggak? Ternyata ada. Masih ada langkah ketiga. Kita tanya kepada ulama yang memilah dan memilih kitabnya Tirmidzi seperti Syekh Al-Albani, memisahkan sahih Tirmidzi dan baif Tirmidzi. Karena dalam kitab Tirmidzi ada yang sahih dan dhaif. Maka kita tanyakan, termasuk di mana itu tadi hadis? Yang sahih atau yang dhaif? Maka akan terlihat apakah itu hadis sahih atau palsu atau dhaif. Adapun hadis-hadis yang tidak ada kejelasannya, e, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis e, yang maknanya kira-kira ini mencurigakan, sudah nggak disebutkan sanadnya, Lafaznya pun nggak hafal yang kira-kira maknanya begini. Eh, Ini sering. Eh, kita dengar kalimat-kalimat seperti itu. Eh, sudah tidak hafal dia hadisnya, ditambah lagi nggak tahu siapa yang mengeluarkannya dan nggak tahu pula kedudukannya. Sahih atau dhaif. Nah, Siapakah yang mencetuskan madhab syiah? Syiah itu perkembangan dari Sabaiyah. Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba al-Yahudi yang berpura-pura masuk Islam dan kemudian selalu berbicara tentang Ali, Ali dan Ali diangkat tinggi-tinggi seperti politik belah bambu. Sahabat Ali diangkat tinggi-tinggi, para sahabat dijatuhkan sehingga terpecah menjadi dua. Ini kemudian azakumullah cara beliau, cara dia memporak-porandakan barisan kaum muslimin. Dan ada beberapa orang-orang yang awam, yang ami, yang tidak memiliki ilmu. Gawa'iyun. <laughs> Dalam keadaan mereka terbawa dengan suara-suara seperti itu. Sehingga muncullah syiah. Kami syiatu Ali, syiatu Ali. Kami golongan Ali, golongan Ali. Kenapa? Karena sudah dalam hatinya masuk pemikiran sabaiyah bahwa mereka mengkhianati Ali bin Abi Thalib merebut haknya Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar, Umar, harusnya menjadi khalifah adalah Ali. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman. Ya. Sehingga mereka menyatakan diri kami Syiatu Ali. Ya. Ternyata Syiatu Ali ini ya, lama kelamaan mulai aneh. Ya. Pembela Ali tetapi ucapannya mencaci maki Abu Bakar wa Umar. Sampai ketika di zaman Imam Zaid Termasuk Ahlul Bait, turunan Ali bin Abi Thalib. Mereka bertanya, bagaimana menurut pendapatmu tentang Abu Bakar wa Umar? Maka Imam Zaid rahimahullah memuji Abu Bakar, memuji Umar. Kata mereka, kami membenci mereka karena kakekmu dikhianati. Heran Imam Zaid dan menyatakan, Rafatumuni, Rafatumuni, Pak antum rafidah. Kalian menolak aku, kalau menolak aku, menolak ahli bait. Berarti kalian bukan syiat ahli bait. Bukan pembela ahli bait. Berarti kalian rafidah, para penolak ahli bait. Dan nama rafidah lebih tepat untuk mereka. Mereka selalu bangga dengan nama syiah. Syiah. Kami syiat wali bangga tapi kita menyebut mereka rafidah sebagaimana para ulama menyebut mereka rafidah karena syiah maknanya pembela Ali sedangkan mereka musuh Ali dan ahli bait Radiyallahu taala anhum mereka menolak dan memusuhi ahli bait terang-terangan dengan berbagai macam sejarah yang membuktikan termasuk ketika Husain dibantai di mana Syiah padahal yang memanggil Husain dengan surat yang sekian banyaknya semuanya dari Syiah Datanglah kemari, kami akan mengangkat engkau. Datanglah kemari, kami akan membaiat engkau. Datanglah kemari, engkau khalifah kami, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekian banyak surat-surat. Ya. Maka Husain melihat perlu datang kepada mereka. Kata sahabat yang lain, jangan, ini masa fitnah. Jangan, ini masa fitnah. Ya. Ternyata ketika beliau tetap berangkat, sampai di Karbala, ya, bertemunya dengan pasukan Yazid. Pasukan yang disuruh oleh Yazid. Ya. Perintahnya, bukan untuk membantai, perintahnya cegah pemberontakan Husain. Yazid hanya menyatakan cegah pemberontakan Husain. Ketika bertemu dua pasukan tadi, nggak ada satu orang pun dari kalangan Syiah yang memberi surat tadi yang datang untuk membela, nggak ada. Sampai terjadilah terjadi apa yang terjadi, pembantaian di sana, sampai kemudian ketika disampaikan beritanya kepada Yazid, walaupun Yazid tidak kita katakan soleh, dia zalim, tetapi dia menangis. Aku tidak memerintahkan sampai seperti ini. Aku tidak mengatakan sampai seperti ini. Artinya yang terjadi lebih parah dari perintahnya. Cegah pemberontakan Hussein. ternyata yang terjadi pembantaian sampai kepalanya di bawah eh, ditunjukkan kepadanya maka beliau sangat sedihnya. Cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Sehingga mereka bukan Syiah, mereka Rafidah. Eh, nah, untuk di Indonesia ulama dari mana yang ulama mana saja tempat kita bertanya apakah harus kepada MUI agar kita tidak mendapatkan ulama yang sesat. Para ulama memiliki kriteria yang sangat tinggi sehingga kita melihat Allah taala alam bahwa ulama yang benar-benar alim dengan ilmunya kita nggak melihat di Indonesia. Ya. Kita tidak melihat di Indonesia. Adapun beberapa murid-muridnya para ulama, insya Allah ada, ya, banyak. Dan ciri-cirinya apa yang sudah disebut oleh Imam Syafi'i tadi dalam masalah asma dan sifat sama, dalam masalah i'tiqad sama, dalam masalah sahabat sama, dalam masalah ru'yah sama, dalam masalah prinsip ya, prinsip-prinsip tadi sama, maka mereka adalah ahlu Mudah-mudahan bisa diambil ilmunya. Tetapi kalau ada penyelisihan terhadap usul, pokoknya maka dikhawatirkan cabang-cabangnya lebih banyak lagi yang salah. Maka kita berhati-hati dari mereka. Barakallahu fiikum. Apakah benar isu salah satu ulama terkenal di Indonesia, Bapak Quraish Shihab, seorang pengikut Syiah, ada tasyayyuk padanya. Ada tasyayyuk padanya. Apakah sudah 100% Syiah atau tidak saya tidak tahu. Ya. Tetapi beberapa pemahaman Syiah ada padanya. Ya. Enam. Ya. Apakah hukum kunut subuh pada salat subuh? Apakah terjadi perbedaan antara umat muslim pada salat subuh? Apa sebabnya? Mengapa terjadi perbedaan? Apa ada kaitannya dengan madhab? Sudah jelaskan tadi. Sunut subuh itu atau kunut subuh itu salah satu dari apa yang kita terangkan tadi. Perbedaan para ulama dalam masalah fikih kadang-kadang belum sampai kepadanya dalil, kadang-kadang sudah sampai tetapi yang sebagian menganggap sahih, sebagian menganggap dhaif. Kadang-kadang sama-sama menganggap sahih tetapi memiliki pemahaman yang berbeda. Adapun dalam masalah kunut subuh ada dua-duanya hadis. Ada hadis yang menyatakan kepada anaknya dari sahabat ketika ditanya tentang salat subuh dijawab aibunai muhdats Wahai anakku, itu muhdats Tetapi ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW wa ma zala yaqnut hatta faraqad dunya. Rasulullah SAW tetap kunut sampai meninggalkan dunia. Sehingga terjadi perbedaan karena dua hadis ini. Adapun mereka para ulama yang menganggap hadis wa ma zala yaqnut hatta faraqad dunya bahwa itu adalah hadis dhaif, maka mereka lebih memegang ucapan sahabat tadi menyatakan aibunai muhdats. Karena para sahabat tahu Rasulullah SAW kunut tidak hanya pada subuh saja, pada duhur, pada asar dan sebagainya namanya kunut nazilah dan tidak selalu sampai sekian puluh hari berhenti. Enam. Dan yang dikatakan hatta farqudunya baik. Adapun mereka yang kunut subuh karena menganggap hari itu sahih. Tinggal kita dudukkan dan kita tanyakan kepada para ulama para ulama yang kita kenal, ya, apakah apakah Syarbani dan lainnya menganggap bahwa itu hadis taif. Ya. maka kita tidak menggunakannya. Barakallahu fikum. Pertanyaannya sama. Bolehkah kita memutar murattal atau rekaman kajian ahlu sunnah sebelum waktu sholat datang di masjid? Dengan alasan syiar. Apakah hukumnya menunjukkan murattal sebelum sholat Jumat dimulai? Allahu ta'ala alam. Saya tidak tahu. Dan saya tidak tahu ada dalil atau ada contoh dari para salaf sebelum Jumat, sebelum sholat, setelah azan, dikumandangkan pengajian atau kiraah murattal apalagi nyanyi-nyanyian nah tidak pernah tahu ada riwayat yang seperti itu sehingga Allah taala alam kalau setelah azan sebelum komat itu disunahkan untuk beribadah kadang-kadang qobliyah kadang-kadang ada yang datang salat tahiyah tahiyatul masjid, maka sebaiknya berikan pada mereka suasana yang hudu, suasana yang tenang, nggak ada suara apapun, sehingga mereka bisa salat dengan khusyuk. Pada salat-salat sunnah, qabliyah, atau salat-salat sunnah tahiyatul masjid. Demikian pula pada salat Jumat dianjurkan mereka-mereka dengan datang tabkir untuk berpagi-pagi datang ke masjid. Sehingga ketika mereka berpagi-pagi datang ke masjid, apa yang dianjurkan? Apa yang disunahkan. Sama. Ada salat intiwar, salat menunggu. Ada dianjurkan untuk membaca Al-Quran sendiri-sendiri dengan suara yang perlahan. Nah kalau disetelkan suara yang keras, maka mereka akan terganggu untuk mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Sehingga Allah Ta'ala alam selama tidak ada contohnya, nggak ada dalilnya, jangan dulu. Sampai ada dalil.